Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang terakhir tentang mad. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang mad lazim jenis yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang mad lazim kalimi dan mad lazim kalimi terbagi dua, mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi muhaffaf. Pada kesempatan ini kita akan membahas mad lazim harfi. Mad lazim harfi terbagi dua. Mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Yang pertama mad lazim harfi muthaqqal dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Apa yang dimaksud dengan mad lazim harfi muthaqqal? Perlu diperhatikan lafat harfi. Maksudnya, mad ini ada pada huruf. Sekali lagi, mad ini ada pada huruf-huruf, ini huruf-huruf muqatta'ah. Mad lazim harfi muthaqqal adalah apabila mad bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf pada huruf muqatta'ah yang ada di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Hurufnya Sin, Nun, Qaf, Sad, Lam, Kaf, Mim. Yang terkumpul dalam ungkapan Sanakussu lakum. Sanakussu lakum. Sekali lagi sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Berjumlah tujuh huruf. Dan mad, dan mad lazim harfi mukhaffaf pengertiannya apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an dan hurufnya sama berjumlah tujuh huruf yakni sin, nun, qaf, sod, lam, kaf dan mim. Disingkat atau dipadatkan menjadi sana kusu lakum. Cara membacanya Cara membacanya disesuaikan, disesuaikan dengan huruf hijaiyah dengan diidgomkan ke huruf setelahnya dan dibaca enam harokat. Khusus pada huruf ain, ulama menyebutnya ia termasuk madlin. Dia boleh dibaca empat atau enam harokat. Contoh mad lazim harfi mukhaffaf adalah nun yang ada di awal surat Al-Qalam. Kenapa? Karena ada sukun, yakni nun itu asalnya nun, waw dan nun. Nun terakhir disukunkan, yang mana sebelumnya adalah huruf mad, dan ketika huruf mad ketemu dengan sukun, maka ini mad lazim, harfi mukhaffaf begitu juga dengan kof, begitu juga dengan dengan sod. Adapun contoh untuk mad lazim harfi mustaqal adalah di alif lam mim ya yang mananya yang lam ya panjang lam ketemu dengan mim ya mimnya bertasdid di situ itu yang disebut dengan mad lazim harfi musakal ya mad lazim harfi musakal dan perbedaannya dengan nampak dengan nampak jelas antum bisa lihat di halaman 73 Tapi seandainya belum terlalu jelas, maka mungkin kita akan adakan pertemuan dalam Zoom insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.